Tolong antum jelaskan di antara kesalahan Ali Hasan Al Hadi yang tampak dari sisi akidah manhaj yang dibela oleh para suruhin dengan dalih kesalahan dari sisi istihadiyah. Sudah sebutkan sebagainya tadi. Sebagainya sudah sebutkan. Dia membela tokoh-tokoh mubtadi' bar Ali Balhaj yang ada di eh, Aljazair yang merusak dakwah salafiyah di sana. Adnan Ar'ur yang di Riyadh yang merusak juga dakwah salafiyah juga dibela oleh Ali Hasan dan satu lagi, Asurkati, pendiri Alisat Indonesia, yang dibela juga oleh dia, padahal bukunya dikasihkan kepada Syekh Rabi, dibaca oleh beliau, ada Sudani munharif, ini munharif. Tapi Ali Hasan menyatakan, ada Syekhus Salafiyin, Syekhnya Salafiyin. Kalau bisa berbeda semacam rupa. Ditambah lagi, dia mendukung Rahdatul Adyan, persatuan agama. Kurang jelas? Tertulis dengan jelas dengan tanda tangan dia karena itu resmi. Dan tidak ada paksaan. Oh, mungkin terpaksa, tidak ada paksaan. Dan dia bangga. Kalau saya ikut bergabung dan ikut menandatangani untuk kerukunan atau untuk apa e, persatuan agama. Membela tokoh-tokoh dan memuji tokoh-tokoh al bidah yang ada di dalamnya. Yang termasuk dalamnya adalah Syiah Allah. Apa lagi? Pemikiran irja'nya, murji'ah. Yang dia tidak taubat. Karena setelah dia mengatakan saya taubat, saya salah dan sebagainya, kemudian bicara lagi di kasetnya, menyatakan dengan kalimat, sesungguhnya masih itu tidak ngerti apa yang saya maksud. Apa namanya? Mutalawin. Di depan mengatakan begini, di belakang mengatakan begitu. Kan sudah terlalu banyak Ini tulisannya sama semua ini empat lima pertanyaan. Diborong semua. Nah. Nanti itu belakangan.